بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالعلم والحكمة ووعدنا بالرحمة والمغفرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب رأفة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بخاتم النبوة وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah Al-hikmatul hadiyatu wal ishrun al hikamil ataiyah Qala al-imam Ahmad ibn Atta'illah as-sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi Hikmah yang ke-21 dari Al-Hikam Berkata Imam Ahmad bin Atta'illah as dari rahimahullah Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li bu'dika anhu makna atau terjemah daripada hikmah yang ke-21 ini adalah menuntut engkau daripada Allah merupakan kurangnya percaya bagi Allah dan menuntut engkau bagi Allah merupakan ketidakhadiran engkau terhadap Allah dan menuntut engkau bagi selain Allah karena kurangnya malu engkau daripada Allah dan menuntut engkau dari selain Allah karena adanya jauh engkau daripada Allah nah itulah terjemah daripada hikam atau hikmah yang ke-21 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam hikmah yang ke-21 ini ada empat perkara. Ada empat perkara yang disampaikan oleh beliau pengarang. Yang pertama adalah su'aluka Allah subhanahu ka ka'ayyarzukaka au yansuraka au yakfiyaka dalilun ala dha'fi thiqatika billah subhanah li'annahu qad wa'adaka birrizqi wan nasri wal kifayah qala ta'ala Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin alaysa Allahu bikafin abdah innallaha la yukhliful mi'ad memintanya engkau wahai seorang yang ahli ibadat ini tujuannya kepada orang-orang yang ahli ibadat yang dituju di sini yang dikhitab di sini adalah orang-orang yang ahli ibadat kepada Allah. Wahai orang yang ahli ibadat, memintanya engkau daripada Allah seperti berilah hambamu ini rezeki atau tolonglah aku ya Allah atau cukupkanlah aku ya Allah Nah, permintaan-permintaan itu kepada Allah itu menunjukkan lemahnya kepercayaan engkau kepada Allah. Menunjukkan lemahnya kepercayaan kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah. Maksudnya kita ini adalah orang-orang yang ahli ibadah orang-orang yang hidupnya lurus dia minta kepada Allah luaskanlah rezeki tolonglah menghadapi ini cukupkanlah aku nah kita minta itu kepada Allah itu akibat daripada kurangnya percaya kita kepada Allah karena Allah sudah menjanjikan engkau dalam Al-Quran Allah sudah menjanjikan dengan rezeki. Allah sudah menjanjikan menolong. Allah sudah menjanjikan mencukupi. Seperti firman Allah, Allah yang menciptakan kamu, kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Firman Allah lagi, adalah kepastian atas kami menolong orang-orang yang beriman. Allah berfirman lagi, apa tidakkah Allah itu mencukupi hamba-hambanya? Dan Allah itu tidak mau, tidak mungkin menyalahi janjinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini bagian pertama dari empat perkara yang termaktub di dalam hikmah ke-21 tadi. Umpamanya kita dijanjikan oleh seseorang kaina ikam kubari ini nama menjanji ini orang kuat raja umpamanya ujar raja ikam kina kubari ikam kina kutolong. long ikam kucukupi. cukupi itu janji raja. Kalau kita ini meminta kepada raja, raja tolong pak aku nah. beri ipang aku nah. Itu menunjukkan bahwa kita ini kurang percaya dengan janji raja itu. Karena raja sudah berjanji menolong engkau, memberi rezeki kepada engkau, mencukupi engkau. Nah, jadi artinya kita berdoa kepada Allah kita berdoa kepada Allah agar diberi rezeki agar ditolong agar dicukupi itu merupakan kurang percayanya kita kepada Allah sehingga kita berdoa demikian Uzkuril Khalil Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar qala hasbiyallah wa ni'mal wakil Nabi Ibrahim alaihi salam dalam keadaan yang sangat sulit dalam keadaan tidak ada seorang pun yang bisa menolong beliau sewaktu beliau dilimparkan ke dalam api yang besar beliau tidak minta kepada Allah pertolongan beliau tidak minta kepada Allah api dipadamkan tetapi apa yang diucapkan Nabi Ibrahim hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbiyallah wa ni'mal wakil cukup akan daku oleh Allah dan Allah sebaik-baik wakil nah ini contoh Nabi Ibrahim orang yang sangat percaya kepada Allah sehingga dalam keadaan sesempit itu beliau tidak minta pertolongan kepada Allah karena beliau yakin bahwa janji Allah menolong orang beriman pasti pasti terwujud nah pasti terwujud Padahal dalam keadaan yang sangat kritis Nabi Ibrahim. Kata kayak kita sedikit saja ada masalah beribu kali Allahumma Allahumma Allahumma. Padahal masalah yang kita hadapi kada seberat masalah Nabi Ibrahim nyawa. Nah itu menunjukkan kekurang percayaan kita kepada Allah. Andai kata kita sangat percaya kepada Allah, kita dalam keadaan apapun mesti yang kita ucapkan itu Allah wa ni'mal wakil Allah wa ni'mal wakil hmm. Wabil hadithil kudusi tersebut dalam hadis kudusi man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu abdala ma'u'tis sa'ilin. Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan berzikir sehingga dia kada sempat minta kepadaku maka aku beri dia lebih abal daripada yang aku beri kepada yang minta kepadaku kita dalam satu masalah yang sulit yang satu si A minta kepada Allah Ya Allah hamba sulit mudahkan Ya Allah hamba sulit mudahkan ada si B ini kada hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil atau subhanallah atau alhamdulillah berzikir kepada Allah Allah akan memberi orang yang berzikir ini lebih daripada yang minta kepada Allah lebih daripada yang minta kepada Allah nah jadi artinya bagi orang-orang yang ahli ibadat yang sudah tekun beribadah kepada Allah dalam keadaan-keadaan sesempit apapun menurut pendapat sebahagian ulama dia hendaknya berzikir kepada Allah bukan minta kepada kepada Allah Nah itulah bagian yang pertama daripada hikmah yang ke-21 tadi Bagian yang kedua wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Menuntutnya engkau bagi Allah merupakan ketidakhadiran engkau daripada Allah. Artinya wa su'aluka minallahil qurba dalilun ala ghaibatika anhu izlau kana qalbuka hadiran ma'allah lama betul qurba minhu engkau meminta kedekatan kepada Allah Allahumma inni as'aluka al-qurba Ya Allah aku minta aku ingin dekat kepada engkau atau jadikanlah hambamu ini ya Allah golongan orang-orang yang dekat kepada engkau Nah permintaan kita seperti itu menunjukkan bahwa kita ini jauh dengan Allah. Menunjukkan bahwa kita gaib daripada Allah. Karena andai kata Allah itu selalu hadir dalam hati kita, kita kadang akan minta dekat. Kita kadang akan minta dekat. Nah, kenapa kita minta dekat kepada Allah? Karena kita merasa jauh. Izlau kana qalbuka hadiran ma'allah lama talabtal qurba minhu. Karena jikalau hati engkau itu selalu hadir bersama Allah, niscaya engkau tidak meminta kedekatan daripada Allah. Nah, jadi artinya kita minta lawan Tuhan supaya dekat itu itu kurang baik juga. Kurang baik juga. Karena itu berarti kita jauh dengan Allah jadi bagi orang-orang ahli ibadah baik minta supaya ditolong, minta supaya diberi rezeki, itu hendaknya kada usah. Cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jangan minta dekat kepada Allah. Tetapi teruslah berzikir. Karena dengan berzikir itu kita sudah dekat dengan Allah. Nah, Itu yang kedua daripada hikmah yang ke-21 tadi. Yang ketiga, wa talabu li ghairihi likillati hayaika minhu. Artinya, wa su'aluka minallah ay yuqbilal khalqu ilaik au yusakhirahum laka dalilun ala qillati hayaika minhu wa su'i adabik kaman bi hadratil malik fasa'ala abidahu wa khadimah mintanya engkau daripada Allah bahwa agar makhluk ini berhadap kepada engkau itu satu bukti bahwa sedikitnya malu engkau dari Allah dan jahatnya adab engkau umpamanya kita berdoa kepada Allah ya Allah tundukkanlah manusia-manusia kepadaku Ya Allah bukakanlah hati manusia untuk semua menghadap kepadaku Nah doa seperti itu Kita berdoa kepada Allah supaya orang-orang ketujuh lawan kita Artinya kita minta lawan Tuhan supaya kita ini dikatujui makhluk Nah bila kita minta demikian kepada Allah Itu menunjukkan kita ini jahat adab kepada Allah Kenapa jahat adab demikian? Seperti orang yang berada di hadapan raja. Nih, di hadapan raja. Nah, kita di hadapan raja ini nang kita takunakan lawan raja pembantu-pembantunya, budak-budaknya. Wahai raja, pembantu pian si pulang tuh kayak apa? Sihat saja kayaknya si raja kainya pembantu pian si B itu baik saja kan pembantu raja aja ditanya akan rajanya kan ada ditanya nah ini menunjukkan kita kurang adab kepada kepada raja nah sama halnya orang yang di hadapan Allah kalau minta agar manusia-manusia ketujuh lawan inya ini orang yang sedikit maluknya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala mestinya yang kita minta itu supaya Allah ketujuh Nah, jangan supaya makhluk ketujuh seorang. Nah, kalau kita bujur-bujur itu kita supaya minta Allah tuh ketujuh lawan kita, bukan makhluk nang ketujuh kepada kepada kita. Nah, yang keempat bagian yang keempat dari hikmah yang ke-21 wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu menuntutnya engkau dari selain Allah menunjukkan adanya jauh atau jahil engkau daripada Allah wa su'aluka min ghairihi ta'ala mintanya engkau dari selain Allah litatluba minhu syai'a untuk kamu tuntut dari selain Allah sesuatu minta ubati lawan makhluk Allah minta pertolongan lawan makhluk Allah minta apapun kepada selain Allah ma'inna bihi qalbuk atau mencari ketentraman hati dengan selain Allah itu menunjukkan jahilnya engkau dan jauhnya engkau daripada Allah Subhanahu wa taala orang nang mencari ketenangan batin dengan makhluk ada orang nang rasa tenang dengan memutar lagu putar lagu nak tenang ini orang jahil kepada Allah ada orang yang merasa ketenangan hatinya bila mengisahkan masalahnya kepada makhluk tenang hati ini orang jahil kepada Allah orang jahil kepada Allah. Mestinya Allah itu sudah cukup untuk dijadikan penentram hati. Allah sudah cukup tempat curahan hati kita. Nah, jadi kita hibak dada mamanya. Ini dikisahkan lawan orang tanang. Nah, berarti kita bodoh ngarannya. Kalau orang yang berakal, dia kepada Allah. Kepada Allah mengeluh, kepada Allah dia mengadu, kepada Allah dia menampakkan menyampaikan persoalan-persoalannya wa su'aluka min ghairihi ta'ala litatluba minhu syai'an aw liyatma'inna bihi qalbuk dalilun ala jahlika wa bu'dika anillahi ta'ala nah para muhibbin rahimakumullah jadi keempat-empat perkara tadi semuanya adalah mazmum itu dicela minta kepada Allah supaya ditolong minta kepada Allah supaya diberi rezeki minta kepada Allah supaya diluaskan rezeki itu menunjukkan kekurang percayaan kita kepada janji Allah kan kada bagus nih tuh yang kedua kita minta lawan Tuhan agar dekat berarti kita ini jauh lawan Tuhan padahal Tuhan itu sangat dekat kepada kita salah juga minta itu yang ketiga kita minta kepada Allah agar disukai oleh makhluk salah juga itu tercela juga yang keempat minta kepada selain Allah itu pun dicela juga nah itu rangkuman empat perkara daripada hikmah yang ke-21 ini Nah, para muhibbin rahimakumullah. <clears throat> Kesimpulan daripada empat perkara ini ada dua macam. As-su'al wa du'aul madhmum min Allah Ta'ala idza kana taliban lil qismah idma qusima laka wasilun ilaik. Wa amma sual wa du'a min Allah Ta'ala bi kasdil ubudiyyah wa izharil faqah fa ma'murun bih meminta berdoa kepada Allah dengan doa-doa seperti tadi itu dicela dicela apabila yang berdoa ini menuntut jatah kepada Allah nah, menuntut bagian daripada Allah karena Allah sudah membagi setiap yang dibagikan Allah itu pasti sampai kepada kita mau pada mau setiap yang Allah jatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita paling-paling masalah waktu dan waktu itu kada bisa dimaju dimundur kalau Allah sudah menetapkan kepada kita bahwa kita dapat rezeki yang besar tanggal 2 bulan 12 kayak apa aja kita berdoa kada bisa maju dari itu nah jadi berdoa itu dicela apabila waktu berdoa itu kita minta minta bagian kita kepada Allah nah, minta bagian kita kepada Allah Adapun berdoa kepada Allah dengan tujuan ubudiyah tujuan kehambaan dan menampakkan kepakirannya nah maka itu diperintah jadi kasat hati aja kalau kita berdoa kepada Allah bukan minta jatah kada ya Allah hamba ini berdoa kepada engkau hanya karena hamba ini fakir hanya karena hamba ini menjunjung perintah engkau untuk berdoa maka hamba berdoa nah itu disuruh surah. Nah, jadi artinya ada dua pilihan. Boleh kita kada berdoa hanya mengucap hasbi Allah dalam menghadapi masalah-masalah. Boleh juga kita berdoa tapi tujuan berdoa itu bukan mencari bagian kepada Allah tetapi hanya semata-mata menampakkan kepakiran kepada Allah menjunjung perintah Allah contoh nang kada berdoa Nabi Ibrahim tadi contoh nang berdoa Nabi kita dalam perang Badar pasukan 313 musuh lebih seribu dengan peralatan yang lengkap nah Nabi kita di dalam kimah berdoa Allahumma ahdaka wa wa'dak Ya Allah hamba menuntut janji engkau bahwa engkau menolong orang-orang yang beriman. Nah, Nabi kita berdoa, minta ditolong. Tetapi beliau berdoa itu bukan menuntut bagian, tapi semata-mata karena menjunjung perintah Allah dan menampakkan kelemahan kepada Allah. Jadi artinya silahkan saja kita berdoa, silahkan juga kada berdoa. Misalnya kita menghadapi satu masalah kita kada hendak berdoa hendak kaya Nabi Ibrahim itu dibaguskan juga oleh para ulama ada masalah besar yang kita hadapi hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil itu empat Nabi Ibrahim ada masalah yang kita hadapi lalu kita berdoa kepada Allah agar ditolong tapi tujuan kita adalah menampakkan bahwa kita ini lemah itu empat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh juga seperti apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam syair beliau qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari padu'ai wa btihali syahidun li bibtiqari biar beliau qad kafani ilmu rabbi sudah cukup lawan aku ini ilmu Tuhan Artinya Tuhan tuh tahu aja keadaanku sudah tahu. Aku susah Tuhan tahu, aku kesempitan Tuhan tahu. Qad kafani ilmu Rabbi. Cukuplah bagiku ilmu Tuhan daripada berdoa atau merintih. Walaupun kada berdoa, kada merintih, Tuhan tahu juga sudah aku ini susah. Padu'ai wabtihali Adapun aku berdoa kepada Allah Aku merintih kepada Allah Syahidun liptiqari Itu hanya sebagai saksi kepakiranku Itu hanya bukti kelemahanku Yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi doa itu Kalau demikian halnya Doa itu kada kabul Kada jadi masalah Karena berdoa bukan bukan supaya kabulnya kada Berdoa ini semata-mata perintah Allah dalam Al-Quran agar berdoa. Yang kedua berdoa itu menampakkan kita ini hina, menampakkan kita ini lemah. Itu kita berdoa, bukan supaya kabul doa ada. Nah, jadi berdoa kada kabul-kabul doa kada jadi masalah karena aku berdoa bukan mencari jatah kepada Allah. Aku berdoa hanya sebagai menjalankan perintah ubudiyah. Nah itu terpuji, itu sangat baik. Nah kemudian yang kedua kesimpulannya wa amma su'al wal isti'anah min ghairillahi ta'ala mazmum idza kana ghafilan anillahi ta'ala wa amma idza ataqada ghairallah sababa wallahu yu'ti wa yu'in pala ba'sa minta minta pertolongan kepada selain Allah itu tercela apabila dia lupa kepada Allah wahai dokter aku sakit nah obat tipang aku minta tolong lawan dokter itu tercela kalau lupa kepada Allah tetapi apabila dia minta kepada selain Allah dengan iktikat hati bahwa ini adalah satu sebab Allah juga yang memberi yang menolong maka pala baksa maka yang demikian tidak mengapa ayo minta tolong lawan perurutan tolong lawan si A lawan si B tapi iktikat hati ini hanya sebab hanya sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah minta tolong lawan doktor untuk dapat kesehatan dari Allah minta tolong lawan ini untuk dapat rezeki dari Allah nah boleh minta tolong kepada siapapun tetapi sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, itu yang mesti kita ingat setiap kita minta tolong kepada kepada makhluk Allah. Kalau tidak demikian, maka kita akan tercela. Nah, itulah kira-kira sebagian daripada urayan hikmah yang ke-21 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah ini. Nah, selanjutnya yang ke-22. Dan diumumkan bahwa untuk malam Rabu yang akan datang kita pengajian diliburkan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما